Karena Karenanya Nabi memberikan ancar-ancar bahwa fil ashul awakhir. Burulah malam Lailatul Qadar di di 10 bulan terakhir tanpa diikat. Sekalipun ada pengikatan sedikit tentang masalah yang witir, itu bukan sebuah kepastian juga. ketika sudah masuk sepuluh malam terakhir Ramadan tidak pernah tidur malam sepanjang sepuluh malam terakhir. Dan untuk membantu ini Nabi sendiri beriktikaf. Karena dengan iktikaf seorang akan terbantu lebih maksimal bisa bangun malam dan bisa terbantu untuk mendapatkan malam Lailatul Dan di sini kita paham kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang Ramadan dalam surah Al-Baqarah dengan paket yang sangat lengkap dari ayat 183 sampai ayat 187 Allah bercerita tentang amal Ramadan ditutup puncaknya oleh Allah dengan itikaf. Ayat yang berbunyi pada ayat terakhir pada penutupnya di 187 Allah firman wala tubashiruhunna wa antum aqifun fil masajid. Di sini sebetulnya ada pemahaman yang ingin saya ceritakan. Kenapa Allah أحل لكم ليلة الصيام الرفث السيئ. Tapi pada air Subhanallah. Jadi di siang hari oleh Allah sudah direm. Makan, minum, istri tidak boleh. Malam masih boleh untuk sepuluh pertama. Sepuluh kedua siang hari tidak boleh makan, minum, istri. Malam masih boleh. Tapi kemudian sepuluh ketiga Allah tekankan bahwa siang malam termasuk istrimu tidak boleh. Kenapa? Kamu itikaf. Wala tubashiruna wa antum akifun fil masjid. Di sini acara puncak. Kenapa? Di sini seakan Allah mengatakan, wahai hambaku, untuk 10 hari terakhir Ramadan hanya untukku sekarang. Sudah aku izinkan kamu beritikaf di kantormu, di rumahmu bersama keluargamu dan aku hadiahkan kamu malam Lailatul Qadar. Maka Nabi benar-benar bermujahadah untuk mencapai ini sampai Aisyah menceritakan bahwa ahyan lain menghidupkan malamnya. Belum pernah saya menemukan Aisyah melarang Nabi dari nikah, tidak ada. Berarti di sini penting peran seorang istri bahwa ketika masuk 10 terakhir Ramadan, dorong suaminya beriktikaf. menceritakan bahwa istri-istri Nabi kalau sudah masuk sepuluh terakhir Ramadan beriktikaf. Sampai pun Nabi sudah wafat, istri beliau masih beritikaf. Berarti sekalipun bagi wanita ke masjid tidak menjadi kewajiban untuk sholat Jumat maupun sholat berjemaah, tapi untuk itikaf tetap recommended, tetap direkomendasikan bagi wanita ikut itikaf. Karenanya sampai sekarang di Masjid Nabawi masih bertahan namanya babun nisa, pintu untuk wanita. Itu sejak zaman Nabi sampai sekarang. Karena Nabi masih membuka pintu bagi wanita supaya mereka ikut juga terlibat dalam proses uh, beribadah kepada Allah Subhanahu termasuk beritikaf masjid. Nah ini bagian daripada uh, rahasia kenapa Imam Nawawi memilih hadis ini sebagai salah satu contoh pada bab mujahadah karena Imam Nawawi ingin menunjukkan bahwa seperti ini kamu bermujahadah. Salah satu contohnya kalau sudah ada kesempatan dari Allah untuk beribadah jangan dibuang-buang. Allah sudah kasih kesempatan Ramadan lalu kamu tidak kebagian. Namun sayang orang Islam banyak mengubah ayat ini. Ya, pada 10 terakhir ayatnya diubah. Wala tubashiruhunna wa antum mudikun fi fatura. Saya tidak tahu kenapa kok bisa berubah begitu. Yang lain menafsirkan wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil mall. Ini sebelum terakhir Ramadan sungguh ujian yang sangat berat Padahal ini acara puncak bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi melakukan tindakan bahwa setiap anggota keluarganya dibangunkan. perhatikan hadisnya wa aiqadha ahla dan membangunkan keluarganya. Di sini ada mana penting. Yang pertama bahwa ketika sampai pada suatu kesempatan di mana amal soleh harus ditingkatkan, keluarga harus saling tolong menolong, saling mengingatkan. Di sini kita paham makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam doa dikatakan bahwa sampai-sampai Nabi mengatakan bahwa narohat lakum al sekarang dari roh dan istirahat lagi bagi kamu. Fa'in rohat fil jannah kalau kamu ingin istirahat surga. Saya begitu Nabi mengatakan dan membangunkan akal baik. Kum. Mafirah. Ada. Gak ada istirahat sekarang. Arwah Ini istirahat di surga. Maka semua organnya dibangunkan oleh Nabi. Subhanallah. Ini dia namanya orang sayang kepada keluarga. Jadi sayang keluarga itu bukan dimanja, banyak para istri sayang suami waktu sholat nggak dibangunin. Ditanya oleh tetangganya, bapak kemana bu? Tidur. Kok nggak dibangunin? Kasihan kecapean. Itu bukan kasihan. Itu istri namanya ingin suami surga. Kalau kasihan bangun, seperti Nabi membangunkan keluarga. Perhatikan di sini wa ayqadhu dan membangunkan keluarganya. Juga di sini tergambar bahwa dalam diri Nabi tertanam ruh dakwah, ruh berdakwah. Nabi tidak ingin masuk surga sendirian. Nabi ingin keluarganya juga masuk surga. Maka orang yang punya sensitivitas dakwah akan melakukan seperti ini. Dia merasa tidak nyaman ke masjid kalau anaknya yang laki-laki tidak dibangun ke masjid. Dia tidak merasa nyaman salat tahajud sendirian kalau sang istri tidak bangun salat tahajud bersama Ini namanya al-hasasiyah, ruh al-hasasiyah Mempunyai ruh sensitivitas dalam berdakwah. Jadi jangan sampai Seseorang hanya ingin masuk surga sendirian. Iblis saja tidak mau masuk neraka sendirian. Dia mau kerja keras. Jangan sampai dia sendiri di neraka. Maka dia mengajak orang supaya masuk neraka. Ayo kita bersaing dengan iblis. Bersaing dengan setan. Jangan sampai kita kalah. Bagaimana caranya? Setiap ada kekurangan di sekitar kita, kita segera menyelesaikannya tertidur bangunkan. Seperti Nabi melakukan wa yaitu membangunkan keluarganya.